Pada hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk bisa bertemu berkumpul di salah satu rumahnya dari rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan harapan kita mendapatkan nilai ibadah di sisinya subhanahu wa ta'ala dan juga dengan harapan kita datang ke sini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ilmu yang dengannya kita selamat di dunia dan di akhirat dan juga kita mendapatkan dari ilmu tersebut amal yang dengan amalan tersebut kita menghiasi kehidupan kita di dunia ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku hadirin, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan beberapa keterangan tentang agama Allah atau bahkan kita akan mendengarkan beberapa keterangan dari pokok-pokok agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ambil keterangan-keterangan tersebut dibimbing dan ditunjukkan oleh Alkitab was sunnah bifahmi salafil ummah dibimbing oleh kitab Al-Quranul Karim begitu pula sunnah nabinya yang sahihah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pemahaman pemahaman yang menyelamatkan kita dari pemahaman yang lainnya yaitu dengan pemahaman as-salafus salih atau dengan pemahaman as-salaful ummah wallahu a'lam bisawab. Perkara yang kita maksud adalah apa yang kita dengarkan dengan tema dan judul daurah ini yaitu ilmu itu adalah agama Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullahu taala dari salah seorang tabi'in yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala keberadaannya dengan ilmu dan amal dengan ketakwaan dan dengan keistiqomahan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimamahan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala beliau dikenal sebagai imam yang ma'ruf imam yang masyhur di sisi ahli sunnah wal jamaah baik di zaman beliau yaitu di zaman para tabi'in dan setelah zaman beliau Muhammad Ibnu Sirin rahimahullahu taala dan dari keistimewaan orang-orang terdahulu dan pendahulu kita dari as-salafus saleh mereka dikenal orang-orang yang selalu sedikit mengucapkan kalimat dan kata-kata tapi kalimat dan kata-kata mereka penuh dan didapatkan banyak di dalamnya padanya hikmah. Hikmah ilmu, hikmah at-taqwa, hikmah hidayah Allah, hikmah bimbingan kepada umat agar berjalan di atas jalan yang benar di atas jalan as-siratal mustaqim. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang sekarang. Didapatkan perkataannya, didapatkan pembicaraannya, didapatkan pernyataannya. Banyak padanya perkataan, banyak padanya pembicaraan. Tapi kalau kita melihat dan kita tinjau lebih dalam lagi, kita cermati apa yang mereka katakan, maka kalaupun itu banyak, kalaupun itu panjang lebar, maka kita akan mendapati, kalaupun ada itu sedikit dari hikmah, sedikit daripada hikmah. Terlebih lagi apa yang datang dari perkataan manusia atau orang-orang sekarang diliputi dengan syahwat, diliputi dengan hawa nafsu, dan diliputi dengan keinginan dan maksud tertentu daripada dunia, maka kita akan mendapatkan perkataannya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tidak ada hikmah padanya, tidak ada ilmu padanya, tidak ada ketakwaan padanya, tidak ada hidayah Allah padanya, tidak ada taufik yang membimbing kita yang datangnya dari Allah kepada jalan yang lurus. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkataan mereka apa yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin ini yaitu inna hadzal ilmu dinun famburu amman ta'khuduna dinakum Sesungguhnya kata beliau rahimahullahu ta'ala Sesungguhnya agama yang kalian pelajari ini Agama yang kalian timba ini atau sesungguhnya maaf ilmu yang kalian pelajari ilmu yang kalian timba itulah agama kalian itulah agama kalian karenanya karena itu merupakan agama maka mesti bagi kalian melihat di mana dan dari mana kalian mengambil agama kalian tersebut. Di mana dan kepada siapa kalian mempelajari, mengambil agama kalian tersebut. Perkataan beliau rahimahullah yang dikenal Padanya perkataan yang memberikan dan manfaat yang banyak bagi kaum muslimin bukan hanya apa yang kita dengarkan tadi. Tapi di sana banyak pernyataan dan perkataan beliau yang lainnya yang sungguh kalau kita mencoba melihat mencoba mencermatinya mempelajarinya, maka kita akan mendapatkan bimbingan-bimbingan seperti apa yang telah kita sebutkan tadi. Namun satu di antaranya apa yang telah kita dengarkan. Yaitu berkaitan dengan agama Allah. Mengilmui agama Allah. Dan kemana mesti kita mengambil dan mengilmui agama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dan pertama mesti kita ketahui dari apa yang telah kita dengarkan dari kalimat dan perkataan beliau tadi. Bahwa ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala tadi. Yang merupakan salah satu dari perkataan yang dinukilkan dari beliau. Merupakan bentuk kaidah atau merupakan satu kaidah. Merupakan satu kaidah dari kawaid Islam. Bahkan dikatakan merupakan salah satu kaidah yang amat penting dari kawaid dari kaidah-kaidah Islam dikarenakan dengan pernyataan beliau tadi atau apa yang telah kita dengarkan memberikan keterangan kepada kita semua untuk supaya kita betul-betul menyaring membersihkan agama kita dari noda-noda apa yang mengotorinya dan betul-betul menjaga agama kita agar murni agama itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala karena agama Allah Allah tidak datangkan kepada hamba-hambanya tapi Allah datangkan dari sisinya. Allah datangkan dan Allah turunkan agamanya dari sisinya. Sehingga tentunya seorang kalau ingin beragama dengan agama yang benar, dia mengambil dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mengambil agama dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Dan juga dari keterangan beliau, kata mereka ulama ahli sunnah wal jamaah, menyebabkan seseorang berpegang teguh, beristiqamah di atas sunnah, di atas manhaj yang benar, manhaj yang safi, manhaj yang terbimbing oleh kitab dan sunnah. Karena Sekian banyak manhaj bisa membuat seseorang bingung, bisa membuat seseorang ragu terhadap agamanya. Sehingga dengan manhaj yang benar ini membuat dia kokoh, membuat dia mantap dengan agama Allah yang dia pegangi dan dia yakini tersebut. Demikian saudaraku sekalian, di antara keterangan mereka yang bisa kita ambil dan bisa kita dengarkan berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullahu taala tadi. Selanjutnya kita di zaman yang takaturatil fitan ini. Kita di zaman yang banyak kita dapati fitnah, banyak kita dapati problem masalah demi masalah yang menyerang agama dan keyakinan kita. Tentunya kita butuh solusi. Kita butuh wikoya Kita butuh benteng yang membentengi kita. Kita butuh bimbingan yang membimbing kita. Maka kita dapatkanlah hal itu semua dari bimbingan mereka as-salafus saleh kepada umat ini. Yang telah kita dengarkan di antaranya satu tadi dari perkataan Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Sungguh saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita melihat seorang terombang-ambing dengan fitnah, terombang-ambing dengan beberapa masalah yang menyebabkan dia wal billah keluar dari agama Allah, menyimpang dari jalan Allah, sesat dari jalan Allah karena dia menyandarkan dirinya dengan apa yang ada padanya dari kelemahan, apa yang ada padanya dari kelalaian. Juga dia menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dia terombang-ambing dengan fitnah karena dia tidak mau mendengarkan bimbingan dan nasihat mereka orang-orang yang Allah selamatkan dari berbagai macam fitnah yaitu as-salafus salih sehingga kalau kita juga ingin selamat kita jangan mengikuti jalan saudara kita tadi karena kita ketahui Allah menyatakan dengan firman-Nya khuliqal insanu dha'ifa manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah lemah badannya fisiknya, lemah hatinya, lemah akidahnya, dalam segalanya lemah. Maka dia mestinya bersandar dan mestinya dia berharap kepada yang maha kuat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pula meminta bimbingan kepada Allah dengan siapa yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan beliau, "Inna hadzal ilmu dinun." Sesungguhnya, "Aw inna hadzal ilma Inna hadal ilma dinun. Sesungguhnya agama ini atau ilmu ini sesungguhnya ilmu ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Perkataan beliau rahimahullahu taala tentunya bukanlah perkataan yang beliau berkata dengan semata-mata pendapat beliau. Bukanlah beliau berkata dengan perkataan yang semata-mata diambil dari apa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tempat pengambilannya. Tidaklah di sandarkan kepada apa yang tidak bisa disandarkan tempat sandaran sebagai tempat sandaran. Tapi beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya agama ini sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Karena kita pahami bersama Allah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita memerintahkan kita agar kita mengilmui agama ini. Memerintahkan kita untuk bertanya tentang agama ini. Kepada siapa yang memiliki pengetahuan tentang agama ini. Cukup kalau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ta Bertanyalah kalian kepada mereka para ulama apabila kalian tidak mengetahui apabila kalian tidak memahami tentunya apa yang ditanyakan kepada mereka para ulama tersebut adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan kita untuk bertanya kepada mereka para ulama tentunya dikarenakan wajib bagi kita untuk menjalankan agama Allah ini dengan ilmu dan tentunya agama Allah yang Allah datangkan ini tidaklah semata-mata Allah datangkan begitu saja lantas kita berintisab kita menyandarkan dan kita menyatakan kita beragama Islam dengannya. Tapi agama ini mesti kita pelajari, mesti kita mengilmuinya. Rasulullah dalam hadis yang masyhur dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dan dikatakan hadis ini sahih. Sahihkan oleh beberapa ulama atau dikuatkan hadis ini oleh beberapa ulama muhaddisin di antaranya al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sunan Ibnu Majah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwa menuntut ilmu itu wajib difardukan kepada setiap individu muslim. Setiap individu muslim tentunya laki-lakinya ataupun perempuannya yang besarnya ataupun yang yang tuanya ataupun yang mudanya diwajibkan kepada mereka untuk mengilmui agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mempelajarinya, memahaminya dan ilmu yang dimaksud tentunya adalah ilmu kitab wal wal wal wa ilmu sunnah bi salafil ummah. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu kitab dan ilmu as-sunnah dengan pemahaman as-salafus salih salaful ummah dan juga tentunya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang dikatakan oleh al-Imam al tsauri Sufyan Ibn Sa'id al tsauri rahimahullahu taala salah satu imam dari imam ahli sunnah wal jamaah sejaman dengan al-imam Sufyan ibnu Uyainah yang keduanya dari a'immah min ahli sunnah wal jamaah beliau mengatakan bahwasanya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang seorang bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang tidak diperkenankan bagi dia untuk jahil. Ilmu yang tidak diperkenankan baginya untuk jahil, untuk tidak mengetahuinya. Tentunya itu adalah ilmu yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku perintahkan manusia demikian jin kecuali menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dengannya dia bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari salat, dari puasa, dari zakat atau yang lainnya yang itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang demikian ini inilah yang wajib bagi dia untuk menuntutnya. Berkaitan dengan hak-hak Allah tentang akidah yang benar, tentang keimanan yang benar. Ini wajib baginya untuk dia mempelajarinya berkaitan dengan prinsip yang benar berkaitan dengan manhaj yang benar wajib bagi dia untuk mempelajarinya maka inilah yang dimaksud ilmu itu agama ilmu itu agama yakni agama karena dengan ilmu tersebut kita akan bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan dan benar. Dengan baik dan benar. Menjalankan agama Allah dengan baik dan benar. Kalau seorang tanpa ilmu, seorang tanpa ilmu, tanpa dibimbing ilmu, maka kita akan melihat tentunya agamanya rusak dan kacau balau. Kita akan melihat agamanya menyimpang dari jalan yang benar. Menyimpang dari jalan yang benar. Kalaupun dia mengatakan dia berislam. Berkata para ulama. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Kathir. Dan yang lainnya dari mufassir. Ketika seorang hamba meminta hidayah Allah di dalam bacaannya ihdinas siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Atau berkata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya sebagaimana maknanya ketika seorang meminta hidayah Allah Subhanahu wa taala menyinggung tafsir ayat dalam suratul Fatihah, ihdina siratal mustaqim. Maka tentunya di sini terkandung dua hidayah. Terkandung dua hidayah, yaitu hidayah yang membimbing seseorang kepada keislaman. Hidayah itu ilal Islam hidayatun ilal Islam atau al-hidayah yang membimbing dia kepada keislaman. Yang kedua, hidayatu fil Islam. Yang kedua, dia meminta agar supaya dibimbing dia ketika berislam mendapatkan jalan yang benar, Islam yang sesuai dengan apa yang dipraktikkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kalau seorang berislam hanya sekedar berislam, maka kita akan melihat keterangan tadi dia berislam dengan ngawur, dia berislam dengan serampangan dan bahkan apa yang dia katakan keislamannya jauh dari penamaan Islam itu sendiri. Seorang berislam tapi menyembah kepada selain Allah. Seorang berislam tapi melakukan amalan-amalan yang menyelisihi amalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini semuanya kenapa demikian? Karena tidak dibimbing dengan ilmu tidak dibimbing dengan ilmu. Oleh karena itu, agama ini perlu dengan ilmu. Perlu dengan ilmu agar kita bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu wajib bagi kita untuk menuntutnya. Ilmu wajib bagi kita untuk menimbanya, yaitu ilmu agama. Ilmu agama yang dengannya kita bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati bahwa tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika ditanyakan tentang Islam yang benar kita dapati mereka menjawabnya dengan jawaban yang tidak diinginkan dari keislaman yang benar tersebut. Tentunya kenapa demikian? Karena tidak dibimbing oleh ilmu. Tidak dibimbing oleh ilmu agama. Wallahu a'lam bis Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, amman ta'khuduna dinakum ilmu ini agama maka lihatlah di mana kalian mengambil agama kalian saudaraku sekalian hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ilmu Allah yang mendatangkan ilmu dan Allah yang akan menjaganya. Ilmu agama ini akan tetap ada sampai hari kiamat nanti. Ilmu agama ini akan tetap langgeng sampai hari kiamat nanti. Itulah dari penjagaan Allah terhadap agamanya. Karena agamanya dengan ilmu, maka Allah menjaga ilmu tersebut sampai hari kiamat nanti. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala dengan berjalannya zaman dari waktu ke waktu sampai akhir zaman Allah Subhanahu wa taala mengurangi ilmu itu sedikit demi sedikit namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkannya sama sekali. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkannya sama sekali. Karena dengan menghilangkan ilmu berarti menghilangkan agamanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melanggengkan ilmu tersebut walaupun ilmu tersebut diambil sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Dari hadis Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang telah kita dengarkan tadi periwayatannya dan dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma bahwa Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil ilmu tidak akan mencabut ilmu dengan pengambilan dan pencabutan secara keseluruhannya dari manusia, dari hamba-hambanya. Allah tidak akan mencabut, mengambil ilmu dengan secara langsung semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu tersebut dengan mewafatkan dari para ulama'nya satu demi satu. Sampai-sampai apabila nantinya tidak didapatkan lagi alim. Dan itu tanda yang besar datangnya hari kiamat. Tanda yang besar datangnya hari kiamat di mana tidak ada lagi orang-orang yang beriman. Maka manusia pun mengambil siapa di kalangan mereka dari orang-orang jahil. Mereka akan mengambil ilmu tersebut dari orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh yang tidak memiliki ilmu sebetulnya. Dan ketika ilmu diambil dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, maka tentunya apa yang terjadi? Orang yang tidak memiliki ilmu ini yang mencoba mengangkat dirinya menjadi alim karena dia melihat tidak ada alim lagi. Dia menempatkan posisinya sebagai alim dia pun berfatwa dengan apa yang datang dari kebodohannya, berfatwa dengan kebodohannya, maka akibatnya terjadi menyesatkan dengan fatwanya tersebut manusia dan juga dia pula tersesat karenanya dengan fatwanya menyesatkan dirinya dan manusia yang menanyakan kepadanya Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterangan tadi menunjukkan kepada kita bahwa Allah tabaraka wa taala tidak akan mencabut ilmu ini secara keseluruhannya. Semuanya tapi Allah mengambil sedikit demi sedikit. Dan dengan pemahaman tentunya yang bisa kita pahami. Bahwa ilmu itu akan tetap ada sampai akhir zaman. Sampai nanti Allah menetapkan tegaknya hari kiamat. Karenanya mencari menimba ilmu. Mempelajari ilmu agama menjadi tanggung jawab kita, menjadi kewajiban kita dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu. Selama kita masih bisa mendapatkan ilmu tersebut selama kiamat belum ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencari ilmu tersebut, mengambil ilmu tersebut, ilmu agama. Kita dengarkan dari bimbingan hadis tadi bahwa ilmu ini diambil kepada ahlinya. Kepada ahlinya yaitu mereka para ulama ulamaul ummah ulama rabbani ulama umat ini. Ulama Rabbani, ulama yang membimbing dan mengajarkan umat ini kepada jalan yang benar. Kepada mereka kita mengambil ilmu. Dan kepada mereka kita duduk bermajlis menimba dan mempelajari ilmu. Itulah tentunya yang dimaksud dengan apa yang beliau katakan tadi Al Imam Ibnu Sirin inna hadzal ilma dinun famburu amman ta'khuduna dinakum Agar ilmu ini adalah agama maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama ini yaitu tentunya mengambil ilmu agama kepada mereka para ulama umat. Karena mereka membimbing umat ini kepada kebenaran, kepada al-haq. Dan dikatakan mereka ulama umat, ulama rabbani, bukan karena mereka menggelari diri-diri mereka bahwa saya ulama, saya ulama rabbani. Bukan tapi gelar dan predikat ini dan rekomendasi ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dari Allah yaitu dengan persaksian hamba-hamba Allah yang ada di permukaan bumi ini. Para ulama umat yang sezaman dengan mereka ulama tersebut. Para ulama umat yang bersama mereka mereka lah yang mengatakan dan menjadi saksi Allah Subhanahu wa taala terhadap alim ini bahwa dia adalah alim dia adalah ulama umat yang pantas diambil ilmunya yang pantas kita duduk bermajlis di kehadapannya. Dialah ulama umat Rabbani, ulama Rabbani yang akan membimbing umat kepada jalan yang benar. Kepada jalan siratal mustaqim, jalannya para nabi, jalannya para suhada jalannya para siddiqin, jalannya para solihin. Mereka ulama umat. Tidak lantas ada seorang menyatakan dirinya bahwa dia ulama, ada seorang mengatakan dirinya bahwa dialah ahli fatwa, ada seorang mengatakan dirinya bahwa sepantasnya manusia berkumpul di sisinya, dia mengatakan bahwa dia dan dia dan dia. Ketahuilah ini bukan ulama. Ketahuilah ini bukan ulama. Tetapi dia adalah kalaupun memiliki ilmu alimun suin. Orang yang alim tapi dengan keilmuannya dia menjadi orang yang jelek, bukan dengan ilmunya menjadi orang yang baik. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati salafun saleh dari zaman ke zaman dari sahabat dari tabi'in, dari asba'ut tabi'in dan kita dapati para ulama ulama'una a'immatuna a'imma ulama ahli sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman kita dapati mereka seperti apa yang telah kita dengarkan tadi mendapatkan gelar alim predikat alim, rekomendasi alim. Kita tidak dapatkan dari lisan-lisan mereka bahwa saya alim, saya ahli fatwa dan seterusnya. Tapi kita dapati rekomendasi itu datang dari saudara-saudaranya, dari ulama pula, dari para imam pula. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. sehingga dengan keterangan ini kepada mereka lah kita mengambil ilmu. Kepada mereka lah kita mengambil ilmu. Kepada mereka lah kita mempelajari ilmu yang insya Allah taala kalau kita mengambil ilmu dari sisi mereka kita akan selamat. Kita akan menyelamatkan agama kita. Kita akan menyelamatkan akidah kita. Kita akan menyelamatkan prinsip kita kita akan menyelamatkan seluruh keberadaan hal ehwal al umur dunia perkara-perkara agama kita karena menjaga agama kita itu adalah wasiat yang besar yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar seorang menjaga agamanya. Agar seorang menjaga agamanya. Jangan dengan anugerah yang terbesar ini, yaitu dengan agama Allah, lantas dia mengorbankannya. Dia mengorbankannya dan dia melalaikannya atau dia tidak mempedulikan agamanya. Jangan ya akhi. Jangan wahai saudaraku Islam. Kenapa? Karena agama sebagai anugerah terbesar, Islam sebagai anugerah terbesar bisa jadi tidak akan datang dua kali kepada engkau yang telah menerima sebelumnya yaitu keislaman. Tentunya bisa jadi keislaman yang datang kepadamu ketika kamu lalaikan dan kamu membiarkannya hilang dan Allah ganti dengan yang selainnya maka merugilah orang-orang yang seperti ini. Wa may yabtaghi gharal islami dinan fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama dari selain Islam, setelah Islam tentunya diberikan oleh Allah, dia cari yang lainnya, maka agama yang diinginkan tersebut selain Islam tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena tidak diterima, dia akan menjadi orang-orang yang merugi nantinya di hari kemudian. Karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam yang Allah anugerahkan kepada kita kita perlu jaga. Menjaganya, mempelajarinya di kehadapan atau belajar bersimpuh duduk di kehadapan mereka ulama umat wallahu a'lam bissawab Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama umat dari zaman ke zaman alhamdulillah sebagaimana keterangan kita tadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkannya. Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya sehingga tidak ada satu zaman ba'da nubuwatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai nanti datangnya hari kiamat tentunya di saat tidak ada lagi ahlul iman tidak ada di satu zaman didapati kosongnya atau hilangnya alim. Itu tidak akan ada. Akan didapati di setiap zaman adanya alim. Kalaupun mungkin dari sisi kadar berbeda dengan zaman sebelumnya. Karena zaman sebelumnya lebih baik dari zaman setelahnya. Dan semakin berjalannya zaman, semakin banyaknya kerusakan. Inilah yang kita dengarkan dari hadis Rasulullah tadi. Ilmu itu akan diambil sedikit demi sedikit. Yang berarti kerusakan juga akan bertambah sedikit demi sedikit. Dan akan membanyak. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengambil dan mencari ilmu di sisi para ulama. Terlebih lagi kita berada di zaman yang banyak fitnah ini. Yang agama kita digoyah. Agama kita digoyang. Agama kita dibuncah. Bagi kita untuk mengetahui. Dan bagi kita untuk berjaga dan waspada dengan agama kita. Dengan agama kita. Karena agama sebagaimana yang sudah kita katakan juga adalah harta yang paling besar, anugerah yang paling besar yang dimiliki oleh seseorang. Kalau agamanya hilang, maka dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Kalaupun dia memiliki harta yang banyak. Dari harta duniawi. Dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Kalaupun dia memiliki harta yang banyak. Tapi kalau agamanya ada. Kalaupun dia orang yang termiskin di dunia. Kalaupun dia orang yang termiskin di dunia. Tapi dia bahagia di dunia dan di akhirat. Dia tidak akan merugi dan tidak pernah akan menyesal di dunia dan di akhirat. Contohnya hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kalian pernah tahu keberadaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Adakah yang paling miskin dari kita semua dari Abu Hurairah? Tentunya tidak. Kita akan mengatakan alhamdulillah kita orang kaya. Karena definisi kaya diterangkan oleh para ulama, kita bisa mencukupi makan kita seharinya. Kita bisa makan dua kali. Terlebih lagi tidak ada di antara kita yang mungkin tidak memiliki rumah. Rumah kita Masya Allah permanen. Tidak ada yang memiliki rumah yang terbuat dari kartun. Dari kardus. Tidak ada. Makan. Ada orang mengatakan saya ini makannya saja hanya nasi dengan ikan asin. Luar biasa nasi dengan ikan asinnya, ikhwah. Itu bukan miskin. Dengan pengertian kata miskin yang diinginkan. Itu masih mending dia makan, kalau dua hari makan nasi dengan ikan asin, orang kaya. Makan nasi saja dikatakan orang kaya karena masih makan kita singgung perkara ini berkaitan dengan agama kita. Artinya walhamdulillah kita orang yang mampu. Tidak seperti sahabat Abu Hurairah yang kita dapati keberadaannya miskin. Miskin dimasukkan dari kalangan ashabus sufa. Tapi dia tidak berkecil hati. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak berkecil hati. Beliau radhiyallahu taala anhu orang seseorang sahabat yang berbesar hati bahkan ber, merasa sangat bahagia dengan keadaan yang demikian. Al Imam Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam Syama'il Muhammadiyah meriwayatkan kisah Abu Hurairah ketika Abu Hurairah hendak terpelanting di sisi mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat lantas menegur Abu Hurairah, "Ada apa engkau Abu Hurairah? Kayak-kayaknya engkau seperti tertimpa daripada ketidak baikan." Karena seorang berjalan mestinya tegap dan lurus Abu Hurairah berjalan hampir terpelanting. Dan tentunya bisa kita gambarkan bagaimana orang yang berjalan dan hampir terpelanting tersebut karena jalannya tidak tidak tegap dan lurus. Ini disebabkan banyak perkara. Tapi di antara perkara yang menimpa Abu Hurairah karena tidak adanya makanan di perutnya. Tidak ada makanan di perut Abu Hurairah Sahabat Nabi yang Allah muliakan dengan ilmu ini. Alimus sahabah. radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada nasi atau kurma atau apapun yang ada di perutnya. Saudaraku hadirin, kita datang ke sini walhamdulillah kita semuanya sudah sarapan. Berbagai jenis makanan berbagai jenis apa yang kita makan untuk memenuhi perut kita baru kita menuntut ilmu di masjid ini atau di majlis yang lain. Tapi kita lihat kisahnya Abu Hurairah tadi. Hampir terpelanting. Kenapa? Karena tidak ada nasi, tidak ada isi yang membuat perut Abu Hurairah itu terisi. Dari mana kita katakan dari dari mana kita ketahui hal ini? Abu Hurairah mengatakan ketika ditegur oleh para sahabat Nabi tersebut, maka beliau pun mengatakan sebetulnya bukan suatu yang tidak beres menimpa saya. Tetapi karena saya tidak memiliki makanan untuk mengisi perutku. Lantas beliau menuturkan. Sahabat Al-Ansar menemani Nabi, uh, sahabat al ansor menemani Nabi, tapi mereka dalam satu waktu disibukkan oleh apa yang mereka butuhkan dari kebutuhan dunia. Apa yang mereka butuhkan dari kebutuhan dunia. Para sahabat al ansor memiliki kebun-kebun kebun-kebun kurma. Mereka menggarap kebun kurmanya. Sehingga mereka ketika menggarap kebun kurma tersebut, mereka lantas mereka lantas tentunya tidak bisa menemani siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat Muhajirin mereka menemani Nabi. Tapi dalam satu keadaan mereka disibukkan dengan kebutuhan mereka. Dan itu adalah hal yang wajar, bukan hal yang tercela. Mereka disibukkan dengan mencukupi kebutuhan mereka dari kebutuhan dunia dengan menjalankan perdagangan di pasar-pasar. Sehingga ketika mereka berdagang di pasar, mereka tentunya tidak bisa menemani siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi aku kata Abu Hurairah, aku menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau kenyang dan di saat beliau lapar. Dan aku terus menemani beliau sampai kemudian beliau tentunya berpisah denganku dalam satu kebutuhan beliau. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga ketika Nabi keluar dari kamar maka orang yang paling cepat menemani beliau dan bersama dengan beliau adalah siapa? Abu Hurairah. Sikap sifat yang didapati dari Abu Hurairah ini menimba ilmu di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diingkari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak mengingkarinya dan Nabi tidak menegurnya. Karenanya Al-Imamu Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di dalam ta'liq. Di dalam catatan-catatan ringkas dan ringan. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah atau Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan di sini sebagaimana maknanya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan mengajarkan kepada kita bagaimana beliau memberikan bimbingan kepada sahabatnya untuk tidak mengejar dunia tidak mengejar dunia dengan keadaan Abu Hurairah tersebut. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Abu Hurairah kita katakan orang yang miskin. Tapi beliau senang, beliau bahagia. Tidak pernah keluar dan terlontar dari mulut Abu Hurairah merasa menyesal. Bersama Rasulullah dengan tidak memiliki apa-apa. Tidak pernah. Bahkan beliau bahagia. Dengan menemani Rasulullah mendapatkan ilmu, mendapatkan iman. Wallahu a'lam bisawab. Agama ini adalah anugerah yang besar. Yang mesti kita jaga. Sehingga itu saudaraku sekalian hadirin. Yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Mesti bagi kita untuk mempelajarinya, mengambilnya, mengilmuinya. Di sisi mereka, para ulama umat. Yang walhamdulillah. Walhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala menyisakannya. Di zaman kita ini. Walhamdulillah Allah menyisakannya kepada mereka kita mengambil dan menimba ilmu. Famburu amman ta'khuduna dinakum. Dan dari kalimat ini pula dipahami. Kita tidak boleh mengambil ilmu kepada siapa yang dikatakan orang-orang yang tidak pantas untuk diambil ilmunya. Kita tidak boleh mengambil ilmu kepada siapa yang dikatakan orang-orang yang tidak pantas diambil ilmunya. Tadi telah kita sebutkan satu diantaranya ulama ulama usu. Ulama usu. Dia alim tapi jelek. Alim yang jelek Gimana diketahui seorang alim yang jelek itu? Tentunya yang namanya alim itu membimbing umat terhadap kepada kitabullah, membimbing umat kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, membimbing umat agar mereka tidak terjatuh di dalam kemungkaran dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari penyimpangan, dari kesesatan, dari maksiat, dan dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau boleh dikatakan mereka senantiasa berjaga-jaga setiap harinya, setiap malamnya. Melihat keadaan umat ini dengan segala duka, segala senang yang didapatkan oleh umat ini segala problem dan masalah yang didapatkan umat ini dan mereka terus memberikan pembimbingan pengajaran kepada umat ini agar mereka umat ini selamat ini alim yang rebani alim yang baik dan sebaliknya ulama usul yang kita maksud tadi telah kita dengarkan Ulama usul yang kita maksud tadi telah kita dengarkan. Sebaliknya dari alim yang baik. yakni tidak membimbing umat kepada kebaikan. Tidak mengajarkan umat kepada tauhid. Tidak mengajarkan umat kepada akidah. Tidak mengajarkan umat kepada sunnah. Tidak mengajarkan umat kepada keimanan yang benar tidak memperingatkan umat kepada kesyirikan. Tidak memperingatkan umat kepada kebitahan. Tidak memperingatkan umat kepada kemungkaran dan seterusnya dari apa-apa yang jelek. Ini alim yang jelek. Kenapa dikatakan alim yang jelek? Tentunya kita sudah bisa memahami. Yang namanya alim itu dengan ilmunya harus mengajarkan ilmunya tersebut. Kita ingat ucapan kita dengan bentuk bacaan di dalam solat kita. Ghair al maghbubi alaihim waladdallina. Ya Allah, setelah kita minta petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari al maghbub alaihim, dari orang-orang yang menyimpang. Siapa orang-orang yang menyimpang tersebut? Orang-orang al-maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan al-yahud. Mereka itu adalah Yahudi. Yahudi al-maghdub alaihim Yahudi. Adzallina disebutkan dalam riwayat pula an-nasara. Lantas para ulama kita mengatakan bahwa al-maghdub alaihim waladdallina Yahudi dan Nasara dan siapa yang berjalan sesuai dan sama dengan jalan mereka. Apa yang menyebabkan Yahudi dimurkai oleh Allah? Apa yang menyebabkan Nasara disesatkan oleh Allah? Yahudi dimurkai oleh Allah karena berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengajarkan ilmunya. Disembunyikan ilmu An-Nasara yaitu tidak mengilmui sesuatu tapi melakukan amalan yang tampak dibimbing oleh ilmu. Makanya kaum muslimin diingatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah tidak mencontohi mereka. Minta kepada Allah di dalam salat mereka jangan sama seperti mereka. Yahudi dan Nasar. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga itu mereka alim, su, dia memiliki ilmu tapi tidak mengajarkan dan tidak membimbing. Demikian pula tidak mengamalkan dari ilmunya. Wallahu a'lam bissawab. Yang berikutnya siapa yang tidak boleh kita untuk mengambil ilmu padanya? Dari asar tadi. Tentunya yang berikutnya adalah jahil orang yang bodoh. Orang yang bodoh tidak diambil ilmu padanya. Orang yang bodoh bagaimana mau diambil ilmu padanya dia sendiri tidak memiliki apa-apa. Dinyatakan dengan perkataan yang ma'ruf faqidu syai' la yu'tih Orang yang tidak punya apa-apa bagaimana memberikan? Saya tidak punya uang, bagaimana saya mau bersodako dengan uang? Bisa nggak? Tidak bisa. Saya tidak punya ilmu, bagaimana saya mau memberikan ilmu? Maka jahil tidak diambil ilmunya. Karena tidak memiliki ilmu. Berikutnya, duhur sampai jam berapa? Jam 12 pas. Hah? 12? 10. Kurang 10 menit jam 12, ya. Iya. Baik. Yang berikutnya, karena banyak sebetulnya yang akan kita ambil, tapi waktu kita tidak mencukupi dengan menyebutkan satu persatu yang banyak itu, kita akan menyebutkan apa-apa yang paling penting dari perkara ini. Yang berikutnya, tentunya ahlus subhat Kalau tadi orang jahil tidak diambil ilmunya karena tidak memiliki apa? Ilmu kamu mau belajar agama misalnya kepada orang yang tidak memiliki ilmu tentunya orang akan mengatakan kepadamu wah kamu bodoh sekali ngambil ilmu kepada orang yang tidak memiliki ilmu kita aja mau mempelajari ilmu dunia ilmu dunia ini kita mau pelajari kita mengambil dari apa? ahlinya kita mempelajari teknik kita mengambil dari orang yang mengerti teknik kita mengambil ilmu pertanian kita kepada orang yang ahli pertanian. Orang yang berilmu tapi lain ilmunya, artinya dia bodoh terhadap satu perkara, mengerti terhadap satu perkara, dia ahli pertanian. Kita mengambil ilmu teknik kepadanya, rusak perkara kita. Ini ilmu dunia. Contoh, kita punya radio rusak. Radio kita rusak. Atau MP3 kita, atau HP kita rusak. Wah rusak nih. Bagaimana ya cara memperbaikinya? Atau paling tidak bagaimana ya kita untuk membengkelkannya? Kita datangi orang-orang yang dikenal ahli pertanian. Kata orang pertanian ini, oh gampang ini. Beres. Sekali obat selesai. Apa yang diberikan orang pertanian pupuk? Radionya diberikan pupuk. Ya berjamur radionya. Bukan tambah baik. Tambah rusak. HP diberikan pupuk. Berulat. Ini dalam dunia. Kita tidak mau apa yang kita miliki dari dunia itu rusak. Lah bagaimana tentunya agama kita. Jadi kepada orang yang bodoh tidak kita ambil ilmunya. Berikutnya kepada ahli subhat. Subhat tentunya sebagaimana yang kita ketahui bersama, apa yang dipahami padanya ada bentuk kerancuan. Adanya bentuk kerancuan dan ada padanya ada bentuk ketersamaran. Itu namanya subhat. Orang Orang yang memiliki subhat tidak pantas diambil ilmu padanya. Karena orang-orang yang memiliki subhat akan memberikan dan mendatangkan subhatnya. Akan memberikan dan mendatangkan subhatnya. Di mana orang-orang yang memiliki subhat dia tidak akan tenang dengan subhat yang ada padanya dia simpan begitu saja. Tidak. Dalam sejarah ahli subhat pasti akan menghembuskan dan melemparkan subhatnya kepada orang-orang yang mendatanginya. Maka tidak kita ambil ilmu agama kepada mereka. Tidak kita ambil ilmu agama kepada orang yang memiliki subhat khawarij. Tidak kita ambil ilmu agama kepada orang yang mem memiliki subhat Jahmiyah. Kita tidak mengambil agama kepada orang yang memiliki syubhat dari syubhat qadariyah dan yang lainnya dari beberapa syubhat dan banyak syubhat yang kita ketahui bersama dan kita kenal. Baik dari akidah, baik dari ibadah dan seterusnya. Kita ini mau mengambil agama kita yang benar, maka kita mesti melihat dari mana kita mengambil agama itu. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Bergandengan dengan orang-orang yang memiliki syubhat dan tidak jauh darinya adalah ahlul ahwa wal bid'ah Kita tidak mengambil ilmu dari mereka. Ahlul ahwa wal bid'ah. Kalau subhat saja kita tidak mengambil ilmu karena mengkhawatirkan subhatnya, terlebih lagi ahlul ahwa wal wal bid'ah. Baik, kita cukupkan untuk sementara. Kita bersiap-siap wudhu. Allah ta'ala kita lanjutkan ba'da duhur. Mudah-mudahan kita bisa menyebutkan beberapa perkara yang terpenting dalam masalah ini wallahu a'lam bisawab wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillah tafaddal barakallahu fikum